dari kitab kita Jamin Ulum wal Hikam Syarah Al-Arba'in An Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi Hadis dari Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu qal jaa rajulun ila nabi datang seorang kepada nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ya rasulullah dulluni ala amalin عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنه Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan datang seseorang kepada Nabi sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, kemudian bertanya ya Rasulullah, duluni, tunjuki ya aku, ala amalin atas sebuah amalan yang kalau aku kerjakan, niscaya Allah akan cinta kepadaku. Waalaikumsalam warahmatullahi Wa habbanin nas dan manusia juga akan cinta kepadaku. Tunjukkan satu amalan yang kalau aku kerjakan, Allah cinta kepadaku dan manusia juga cinta kepadaku. Faqala zhad fid dunya. Beliau berkata, zuhudlah dalam masalah dunia. Niscaya Allah akan cinta kepadamu. Dan zuhudlah pada apa yang ada di tangan manusia. Niscaya manusia akan cinta kepada kamu. Demikian hadis Hasan direwatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya biasa nida hasanah dengan sanad-sanad yang sahih atau dengan sanad-sanad yang bagus ya. hasanah di bawahnya sahih tapi tidak dhaif. Hadal hadis kata Ibnu Rajab rahimahullah kharajahu Ibnu Majah min riwayat Khalid Ibnu Amr Al-Qurashi. Ibnu Majah mengeluarkan hadis ini dari riwayat Khalid Ibnu Amr Al-Qurashi, dari Sufyan Al-Thawri, dari Abi Hazim, dari Sahal Ibnu Sa'ad Al-Sa'idi. Wa qad dzakara Syekh rahimahullah dan juga Syekh rahimahullah yang mengumpulkan hadis ini 40 anna isnadahu hasan bahwa sanadnya hasan wa fi dzalika nadhar kata beliau tetapi ucapan dia bahwa ini hasan fihi nadhar ini yani perlu dilihat lagi itu makna fihi nadhar fa inna Khalid bin Amr al-Qurashi al-Umawi qala fihi al-Imam Ahmad munkarul hadis karena seseorang rawi di dalamnya yang bernama Khalid bin Amr al-Qurashi al-Umawi dari Bani Umayyah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, orang tersebut munkarul hadis. Wa qala dan sesekali beliau pernah berkata, "Laisa bi Orang ini tidak siqah. Yarwi ahadits bawatil. Dia meriwayatkan hadis-hadis yang batil. Wa qala Ibnu Ma'in, Ibnu Ma'in juga berkata, "Laisa hadithuhu bi syai." Hadisnya enggak ada apa-apanya. Yani enggak ada nilainya. Wa qala marratan bahkan pernah berkata Ibnu Ma'in kadzdzaban. Yakdzib. Dia berdusta. Haddatsa an Syu'bah ahadits mawdu'ah. Dia meriwayatkan hadis dari Syu'bah, hadis-hadis maudhu'. Padahal Syu'bah imam ahli hadis. Artinya tidak mungkin syubah yang berdusta. Hadis yang maudhu qala an syubah. Padahal syubah adalah imam dalam hadis, imam fil hadis. Berarti jelas perkaranya pada beliau, pada orang ini yang menyatakan an syubah, bukan syubah yang salah. Wa qala al-Bukhari wa Abu Zur'ah Imam Bukhari dan Abu Zur'ah Ar-Razi menyatakan munkarul hadis. Hadisnya munkar yang diriwayatkan dari beliau. Wa qala Abu Hatim matrukul hadis dhaif. Kata Abu Hatim matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan. Dhaif, lemah dia. Wa nasabahu Saleh ibnu Muhammad wa ibnu Adi ila wad'il hadis. Bahkan Salih ibnu Muhammad dan ibnu Adi memasukkan orang ini di dalam sifat atau jajaran wad'il hadis, memasukkan hadis. Watana tanaqadha Ibnu Hibban fi amrih. Sedangkan Ibnu Hibban saling kontradiksi ucapan beliau. Fadakarahu fi kitab Siqat. Dia menyebutkan orang ini dalam kitab rawi-rawi thiqah. Berarti dimasukkan pada orang thiqah. Wadakarahu fi kitab Du'afa. Tetapi dalam buku dia kumpulan rawi-rawi dhaif, orang ini masuk juga. Ini Ibnu Hibban. Rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu. Wa qal, kana yanfaridu an ittiqati bil mawdu'at. Kata Ibn Hibban, dia menyendiri dari para rawi-rawi siqah dengan hadis-hadis maudhu'. Ini yani kadang-kadang berbeda sendiri dengan hadis-hadis maudhu' dengan rawi-rawi siqah. Padahal Ibn Hibban termasuk yang mutasahil, artinya dalam menilai tidak kencang, tidak keras begitu. Tapi toh beliau juga menganggapnya dhaif. La yahillul ihtijaj bi khabari. Tidak boleh berhujjah dengan hadis dari dia. Wa kharraja al-Uqayni hadithahu hadha wa qala laysa lahu aslun min hadis Sufyan al-Tawri. Al-Uqayli membawa hadis ini dan kemudian berkata hadis ini tidak memiliki asal dari hadis Sufyan bin al-Tawri, Sufyan al-Tawri. Qala wa qad taba'a khalidan alaihi Muhammad ibn Kathir San'ani. Tetapi taba'ahu. Taba'ahu artinya ada yang meriwayatkan dari jajaran dia orang lain. Jadi kalau sanad itu kita gambarkan seperti rantai, maka pas di rantainya Khalid, ada yang meriwayatkan tidak dari Khalid, dari orang lain. Kemudian ke atasnya sama, maka dikatakan taba'ahu. Yutaba. Siapa yang taba'ahu yang meriwayatkan bersama Khalid tadi Muhammad ibn Katsir As-San'ani wala'allahu akhadahu anhu wa dallasahu li'anna al-mashhur bihi Khalid tetapi bisa jadi orang itu pun mengambil dari Khalid tetapi dallasahu dallasahu artinya menyembunyikan menganggap langsung dari atas padahal dari Khalid لأن al به Khalid hada karena yang masyhur adalah Khalid meriwayatkan hadis tersebut. Sedangkan Muhammad bin Katsir dikatakan kadang atau memiliki uh, sifat tajlis orang yang memiliki sifat tajlis diterima hadisnya kalau jelas tegas meriwayatkannya. Tetapi kalau memakai an-anah ditolak. Dia siqah, dia terpercaya, jujur, tidak dusta. Tetapi kadang-kadang dia menganggap orang ini saya percaya, orang lain tidak percaya. Maka dia tidak akan mengatakan orang ini, tapi langsung di atasnya. Misalnya kalau dari Muhammad kemudian dari Abdullah. Dia tidak menyebutkan Muhammad ini. Tapi langsung contohnya Khalid. Dari Khalid dari Abdullah. Dia tidak berkata dari Khalid. Dia akan berkata an Abdullah. Dari Abdullah. Dan itu tidak dusta. Karena saya tidak menyatakan saya dengar. Tapi hadis itu dari Abdullah memang. Maka orang yang seperti ini tidak diterima hadisnya kecuali harus sarrah. Sarrah itu tasrih. Sigat tasrih itu bisa akhbarana atau anba'ana atau sami'tu beri, nyampaikan kepadaku, mengkhabarkan kepadaku atau aku dengar dari dia itu baru diterima, berarti langsung. Tapi kalau an fulan, an fulan tidak diterima. Karena orang ini sering atau suka mentajlis Khawatir saat itu dia mentadi seorang langsung dari yang di atasnya dari gurunya kemudian an. Sehingga seakan-akan Khalid dengan dia ngambil dari orang yang sama. Barakallahu fikum. Padahal dia dari Khalid. Qala Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi. tabahu aidan. Tetapi ada pula yang yutabi' ada yang meriwayatkan bersama Khalid bersama Muhammad ibn Kathir As-Sanani yaitu Abu Qatadah Al-Harrani wa Mihran Ibn Abi Amr ibn Abi Umar Ar-Razi farawawhu anit Thawri mereka meriwayatkan dari Thawri berarti sudah tiga yang meriwayatkan Khalid dan dua lainnya kalau asharuha hadis Ibn Kathir yang paling masyhur adalah hadis Ibnu Abi Kathir tadi atau Ibnu Kathir tadi yaitu Muhammad Ibnu Kathir Al-San'ani. Kada qala demikian dikatakan oleh Abu Bakar Al-Khatib. Jadi tiga yang meriwayatkan dari Thawri, Khalid yang tadi sudah sebutkan buaifnya kemudian Muhammad Ibnu Kesir, kemudian yang ketiga adalah Qatada Al-Harrani. Tetapi yang masyhur dari yang kedua Muhammad Ibnu Kesir. Kada qala. Demikian kata Al-Khatib. Wahada yukhalif qawla al uqaydi Dan ini menyelisihi ucapan al uqaydi Qala inna ashharaha hadis Khalid ibn Amr. Kata beliau yang paling masyhur adalah hadis Khalid ibn Amr. Wahada asah. Dan ini lebih sahih kata Ibn Rajab. Rahimahullah. Wa Muhammad ibn Kathir San'ani huwa al-masisi. Sedangkan Muhammad ibn Kathir San'ani adalah yang dinisbahkan kepada al-masis, al-masisi. Dha'afahu Ahmad. Juga dianggap da'if oleh Imam Ahmad. Wa Abu Qatadah wa Mihran tukullima fihima. Sedangkan Abu Qatadah dan Mihran yang juga meriwayatkan dari yang sama bersama Khalid juga tukul lima fihima. Tukul lima diperbincangkan, diperdebatkan ketikohannya. Lakin Muhammad ibn Kathir khairun minhuma. Tetapi Muhammad ibn Kathir yang paling baiknya yang paling ringannya. Fainahu thiqatun inda min minal huffaz. Karena orang ini dianggap thiqah oleh kebanyakan para penghafal-penghafal hadis. Wa qad ta'ajjaba Ibnu Adi min hadithihi hadza. Dan Ibnu Adi terkejut, terheran-heran dengan hadis ini. Wa qala ma adri ma aqulu fi. Kata beliau, kata Ibnu Adi, aku tidak tahu apa yang akan aku ucapkan tentang hadis ini. Mereka para pakar-pakar ahli hadis sampai diistilahkan mencium baunya saja terasa aroma dhaifnya. Dia tahu. Ini baru dengar saja ini hadis ada sesuatu padanya. Karena terlalu banyaknya hebatnya mereka dalam memeriksa hadis dan terlalu berpengalaman sehingga bisa merasakan hadis ini ada masalah. Sehingga ketika dia melihat empat rawi dari Thawri. Dalam keadaan yang ini dikatakan sebagian tiqah, sebagian tidak. Yang ini cukup lima diperbincangkan. Yang Khalid bahkan didhaifkan sampai ada yang menganggap utal hadis, kemasukan hadis. Kemudian dia melihat ini dari mana muaranya. Kalau dari Khalid muaranya yang lain ikut, ya, ya dhaif semua berarti. Tapi kalau mereka sama-sama dari Tauri, bisa jadi benar karena bukan orang yang doif itu meriwayatkan selalu suatu yang salah. Kadang-kadang dia meriwayatkan sesuatu yang benar, terbukti dengan orang lain meriwayatkan hal yang sama. Orang lain juga meriwayatkan kalimat yang sama. Maka beliau ta'ajjab. Beliau terheran-heran dengan hadis ini. Ma adri ma aqulu Kata Ibnu Adi, aku tidak tahu lagi mau bicara apa tentang hadis ini. Qala Ibnu Abi Hatim annahu sa'ala abahu. Ibnu Abi Hatim pernah tanya kepada bapaknya yaitu Abu Hatim tentang hadis Muhammad bin Katsir dari Sufyan ats-Tsauri. Kemudian sebutkan hadis ini. Qala hadha hadisun batil kata bapaknya Abu Hatim hadha hadisun batil yakni bi hadzal isnad maksud dengan sanad tersebut batil yushiru ila annahu la asla lahu an Muhammad ibn Katsir an Sufyan. Yakni beliau mengisyaratkan tentang tidak ada asal usulnya dari Muhammad ibn Katsir dari Sufyan. Artinya bisa jadi Muhammad ibn Katsir mengambil dari orang lain baru dari Sufyan Tsauri. Qala ibn Mashish sa'altu Ahmad an hadis Sahal ibn Sa'ad. Aku tanya kepada Imam Ahmad tentang hadis Sahal ibn Sa'ad. Di sini menunjukkan kalau tidak menyebutkan syekh, tidak menyebutkan imam, tidak kalau bukan niat merendahkan, tidak mengapa. Imam Ahmad saja kita katakan Ahmad. Rawahu Ahmad. Rawahul Bukhari. Berapa kali kita menyebutkan Rawahul Bukhari Muslim? Apakah kita mencerca Bukhari dan Muslim? Tetapi ada beberapa muqallid yang marah kalau gurunya tidak disebut syekh. Kalau Muhammad bin Hadi, marah mereka. Ada apa? Padahal biasa kita menyatakan ini disampaikan oleh Rabi Ibn Hadi oleh beberapa mereka. Yang penting innamal amalu binniyat. Barakallahu fikum. Hadis Sahal ibn Sa'ad. Fadakara hadal hadis. Ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah. Faqala la ilaha illallah. Ta'ajuban. Imam Ahmad ditanya hadis ini. Jawabnya la ilaha illallah. Ta'ajuban. Terheran-heran dia. Man yarwi hadha? Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Qultu Khalid bin Amr. Aku katakan Khalid bin Amr. Faqala waqa'na fi Khalid bin Amr. Thumma sakat. Kami sudah membicarakan. Waqa'na itu membicarakan sesuatu yang jelek. Tentang Khalid bin Amr. Thumma sakata. Betapa sopannya Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahli Sunnah. Tidak menyatakan begini dan begitu yang sudah pernah disebut. Qad waqa'na fi. Kami sudah menyebutkan tentang kejelekan dia. Artinya kejelekan dalam meriwayatkan hadis ya. Bukan ghibah. Artinya dia dhaif atau dia dusta atau itu sakat, kemudian diam. Wa muraduhul inkar. Maksud beliau adalah pengingkaran ala man dzakara lahu syai'an min hadis Khalid. Pengingkaran terhadap mereka yang menyebutkan sesuatu dari hadis Khalid Ibni Amr, fa innahu la yushtaghal bihi karena tidak perlu menyibukkan diri dengan hadisnya Khalid ibni Amr sehingga beliau menyatakan la ilaha illallah man yarwi hadza Khalid ibni Amr qad waqana fi kita sudah pernah membicarakan dia kemudian dia wa kharajahu Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam fi kitab al-Mawa'id dikeluarkan pula oleh Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam fi kitabil Mawa'id. Dalam kitab Mawa'id. Jamak Mawa'idah. Lahu an Khalid bin Amr. Yang juga dari Khalid bin Amr. Thumma qala kuntu munkiran lihadal hadith. Kata Abu Ubaid Al-Qasim, dulunya. Dulu aku mengingkari hadis ini. Fahadatsani hadha syekh an waqi'. Ternyata syekh ini telah meriwayatkan dari Waqi' bahwasanya dia bertanya kepadanya walau la maqalatahu hadihi lataraktuhu Kemudian dia berkata, kalau saja bukan karena ucapannya, niscaya aku tinggalkan hadis ini. <clears throat> Wa kharraja Ibnu Adi hadal hadis fi tarjamati Khalid ibn Amr. Wa dzakara riwayat Muhammad ibn Katsir lahu aidan. Membawakan pula riwayat Muhammad ibn Katsir. Waqala hadal hadis anis sauri munkar. Hadis ini dari sauri munkar. Qala warwahu Zafir yakni Ibn Salman. An Muhammad Ibn Uyainah. Akhi Sufyan. Dari Abi Hazim. An Ibn Umar. Intaha. wa Zafir wa Muhammad Ibn Uyainah. Kilahuma dha'if. Sedangkan Zafir dan Ibn Uyainah. Muhammad Ibn Uyainah kilahuma dhaif <clears throat> wa qad ruwiya hadzal hadis min wajhin akhar mursal ternyata hadis ini diriwayatkan pula dari sisi lain tetapi mursal mursal itu tidak disebutkan rawi yang paling atasnya kharajahu Abu Sulaiman ibni Zabr ad-Dimashqi di dalam Musnad Ibrahim ibni Adham min jam'ihi dari kumpulan beliau min riwayat Muawiyah ibn Hafs dari Ibrahim ibn Adham dari Mansur dari Ruz'i ibn Hiras Hirash qala ja'a rajulun ila nabi datang seseorang kepada nabi faqala ya Rasulullah dulluni ala amalin yuhibbuni Allah alai wa yuhibbuni nas alai tunjukkan padaku satu amalan yang Allah akan cinta kepadaku karenanya dan manusia juga akan cinta kepadaku karenanya فقال أما العمل الذي يحبك Allah عليه الزهد في الدنيا Adapun amalan yang Allah akan cinta kepadamu adalah zuhud fi dunia. Wa amal amal alladhi yuhibbuka nas adapun amal yang manusia akan mencintaimu Fandur hadal hutam fambid ilaihim maka ambillah ikatan atau kendali ini dan ikatkan atau lemparkan pada mereka. Ya, ini tetap kembali kepada zuhud. Nah, kembali tadi, zuhud tadi, apa yang ada pada mereka, kamu zuhud. Zuhud dalam masalah dunia tidak ambisi dengan dunia. Zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia, artinya dia tidak iri, tidak kemudian bagaimana caranya bisa mendapatkannya. Tidak. Tidak kepingin apa yang ada di tangan manusia. Ini zuhud ma'in dan nas. Jadikan itu sebagai kekangmu. Hitam itu tali kekang. Wa kharrajahu Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya juga mengeluarkan hadis dalam kitab Dhammud Dunya. Beliau Ibnu Abi Dunya banyak menulis buku-buku yang masya Allah tentang keikhlasan, tentang zuhud, tentang yang seperti ini. Judulnya Dammu Dunya. Rendahnya dunia atau tercelanya dunia. Min riwayat Ali ibni Bakkar an Ibrahim ibni Adham qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fadakarahu. Beliau ceritakan riwayat tadi dan disebutkan hadisnya. Walam yadkur fi isnadihi mansuran wala rib'iyan. Tidak disebutkan padanya mansur wala rib'i. Itu rawi-rawi yang atas yang berarti mursal. Wa qala fi hadithi fambit ilaihi ma fi yadayka minal hutam. Lemparkanlah pada mereka, yakni biarkan pada mereka, berikan pada mereka apa di tanganmu. Wa qad ishtamala hadzal hadis ala wasiyatain 'azimatain. Dan telah tercakup hadis ini atau mencakup hadis ini dua wasiat yang besar. Ihdahuma az-zuhd fi dunya wa anahu muqtadi muqtadin li mahabbatillah. Pertama zuhud dalam masalah dunia. Dan itu konsekuensinya akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Muqtadin dari kalimat iqtada. Jadi muqtadin hilang ya-nya harusnya muqtadi karena digantikan dengan tanwin. Tanwinul iwad, iwadan anil ya. Jadi mahabbatillahi azza wa jalla abdihi akan memberikan kecintaan Allah kepadanya. Wasaniyah, yang kedua, az-zuhud ma fi aidin nas. Zuhud tidak ambisi, tidak merasa kepingin apa yang ada di tangan manusia. Wa anahu muqtadin dan itu akan memberikan mahabbatin nas. Memberikan kecintaan manusia kepadanya. Ikhwan ibn A'azakumullah. Kalau dipermasalahkan hadis ini dan hadisnya dhaif kesimpulannya, maka kita dapatkan tentang masalah zuhud dari sekian banyak hadis yang lain yang sahih. Demikian pula untuk tidak ambisi pada apa yang di tangan manusia. Itu juga dari sekian banyak hadis-hadis yang sahih, bahkan ayat-ayat Al-Qur'an akan dibahas oleh beliau demikian. Sehingga Bukan berarti kalau hadisnya dhaif kemudian kita tidak peduli dengan apa yang terkandung di dalamnya. Kalau terkandung di dalamnya sesuai dengan yang lain, maka kita membahasnya dalam keadaan insaha. Kalau hadis itu sahih. Sebab riwayatnya dari sekian banyak ada yang mursal, ada yang mausul. Qala dikatakan selanjutnya Fa amma zuhud fid dunya Adapun zuhud dalam dunia faqad kathura fil al isyarah ila madhihi Berarti apa dalil zuhud? Jangan menyatakan hadis ini. Kamu akan dikatakan hadisnya dhaif. Kalian berhujjah dengan hadis dhaif. Tetapi kita katakan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala banyak memuji sifat zuhud. Wa ila dhammir ragbah fid dunya dan juga banyak cercaan terhadap ambisi dunia. Ragbah fid dunya. Qala ta'ala di antaranya Allah berfirman, "Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairum wa abqa." Bahkan kalian lebih mementingkan kehidupan dunia sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal ayat yang sering dibaca oleh para imam-imam di masjid-masjid kita. Bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Dalam surat Al-A'la. Sabihisma rabbikal a'la. Bahkan kalian kata Allah lebih mementingkan dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Berarti makna zuhud di dalam ayat ini sangat jelas yaitu lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Karena sebagian dari tarekat-tarekat sufi ya menganggap zuhud itu meninggalkan dunia sama sekali. Sehingga mereka ada yang mengembara, ada yang semedi, ada yang pokoknya tidak mau dunia. Bahkan ada, tidak tahu sampai sekarang atau masih udah sudah mati atau masih hidup. Di Madura ada orang yang hidup di atas pohon, tidak turun sama sekali. Kalau ada yang bisa dimakan, dia makan. Kalau tidak ada, dia puasa. Dan dia merasa yakin bahwa dia akan diberi rezeki oleh Allah. Dari sisi ini memang dikasih rezeki oleh Allah nah, Banyak orang yang pengen tahu. Terus kasihan lempar roti kayak monyet gitu. Iya. Ya, hidup. Ya. berapa lama? Tetapi ini barakallahu fiikum bukan yang dimaksud dalam zuhud. Bukan yang dimaksud di dalam makna zuhud. Zuhud adalah jangan tu'thirunal hayata dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Pentingkan akhirat. Karena akhirat khair lebih baik. Wa abqa dan lebih kekal. Adapun dunia sementara. Terlihat khulwatun khadirah. Hijau dan indah. Tetapi menjadi fitnah. Menjadi sebab seseorang jauh dari ibadah. Jauh dari Allah. Karena sibuk dengan dunianya. Wa qala ta'ala. Ayat kedua. Dalam surat Al-Anfal. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menginginkan perhiasan dunia. Padahal Allah menginginkan akhirat. Artinya menginginkan bagi kalian itu akhirat. Tapi kalian menginginkan dunia. Demikian pula di dalam kisah Qarun. Fakharaja ala qawmihi fi zinatih. Maka keluarlah Qarun dari kaumnya Musa alaihi salam. Fabagha tetapi melampaui batas. Kata Allah, kharaja ala qaumihi fi zinati. Dia keluar menemui kaumnya dengan perhiasan-perhiasannya. Qala alladziina yuriduna al-hayata dunya Berkatalah orang-orang yang menghendaki dunia. Ya laita lana ma utiya Qarun. Duhai kiranya aku punya apa yang dipunyai korun. Duhai kiranya aku pun kaya seperti korun. Kata orang-orang yang menyaksikan. Innahu ladhu hadzin azim. Dia memiliki bagian yang sangat besar. Tetapi orang berilmu berbicara lain. Wa qala alladziina utul ilm. Berkatalah orang-orang yang berilmu, wailakum, celaka kalian. Thawabullahi khairun. Pahala di sisi Allah itu lebih baik. Liman amana wa amila salihah. Bagi siapa yang beramal beriman dan beramal saleh. Wala yulaqaha illa sabirun dan tidak ada yang bisa mendapatkannya kecuali orang yang sabar. Jadi tidak ada yang bisa menjadi orang yang beriman dan beramal saleh illa sabirun kecuali orang-orang yang sabar. Ada disyukuri, tidak ada disabari. Ada alhamdulillah, enggak ada alhamdulillah. Kalau ada alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu salihat. Kalau tidak ada, alhamdulillah ala kulli hal. Tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yulaqqaha illa sabirun. Tidak ada yang bisa mencapai derajat tersebut kecuali orang yang sabar. Sampai ayat berikutnya, ayat berikutnya dan kemudian Allah kisahkan ditenggelamkannya Korun dengan seluruh hartanya sampai menjadi istilah kalau kita menemukan harta dalam tanah bilangnya harta Korun harta karun. Bukan, karun di mana, kamu di mana. Tetapi istilah, karena memang hartanya korun seluruhnya. Allah tenggelamkan bersama korunnya. Tilka darul akhiratu. Naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin. Di akhir ayatnya, di akhir kisah, Allah katakan itulah kehidupan dunia, eh, kehidupan akhirat. Itulah kehidupan akhirat Naj'aluha. Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian, kesombongan di muka bumi. Di akhirat, jannahnya, segala macam perhiasannya, kenikmatannya, Allah persiapkan untuk orang-orang yang tidak menghendaki uluan fid dunia. Tidak menghendaki kesombongan di muka bumi. Wala fasadan. Dan tidak menghendaki kerusakan di muka bumi wal aqibatu lil muttaqin dan akhir yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian dalam surat Al-Qasas. Wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Di dalam ayat lain dalam surat rad Allah katakan wa farihu bil hayati dunya, mereka gembira, bangga dengan kehidupan dunia. Ini yani dengan perhiasan-perhiasan dunia Padahal kata Allah, "Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'." Tidaklah kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya sekedar perhiasan saja. Ini sekedar sesuatu yang aksesoris saja. Qul mata'ud dunya qalil. Dalam ayat lain Allah katakan, ini dalam surat An-Nisa, Qul mata'ud dunya qalil. Katakan, Perhiasan dunia itu sedikit. Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Sedangkan akhirat khairun liman ittaqa, lebih baik bagi orang yang bertakwa. Akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa. Wala tudlamuna fatila dan kalian gak akan didolimi sefatil pun. Fatil adalah kalau engkau buka biji korma, ada belahannya, kemudian kamu tarik ada kayak sumbunya itu fatil namanya kecil sekali dan nggak ada nilainya siapa yang mau menghargai mau jual siapa yang mau beli nggak ada dari biji korma juga ada kulit arinya itu ketmir dari korma juga di atasnya ada cekungan kecil atau di bijinya ada cekungan kecil sekali mesti ada setiap korma saya biji kurma. Itu disebut nakir. Jadi kita dapatkan tiga. Fatil, ketmir, nakir. Ketiga-tiganya ungkapan betapa remehnya dan gak ada nilainya. Sehingga disebutkan tiga kali dalam Quran tiga-tiganya disebut. Untuk mengungkapkan yang seperti ini. Kalian gak akan didolimi sefatil pun. Kalian gak akan didolimi sekitmir pun. Begitu. Barakallahu fikum. Maka dikatakan dunia itu mata'un qalilun. Kenikmatan atau perhiasan yang sedikit. Enggak ada nilainya dibandingkan dengan akhirat. Rumah yang megah, mobil yang mewah, dan seluruhnya. Bahkan seluruh isi dunia ini. Dibandingkan dengan akhirat nggak ada apa-apanya. Kata Nawawi rahimahullah, qatrah minal jannah satu tetes dari kenikmatan surga mengalahkan seluruh dunia dan seisinya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, hendaklah kita lebih mementingkan akhirat dan itu makna zuhud. Lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Silahkan kalian mencari dunia karena itu adalah kebutuhan kalian di dunia. Sehingga Allah katakan fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah di muka bumi dan carilah fadilah Allah. Makna carilah walaupun fil amr maknanya silahkan. Bukan perintah. Silahkan kalian bertebaran di muka bumi. Dan itu biasanya perintah setelah kesan larangan. Dikira tidak boleh mikirkan dunia. Atau tidak boleh mencari dunia. Kata Allah, Tashiru fil ardi, wabdagu min fadlillah. Silahkan kalian bertebaran di muka bumi dan carilah fadilah dari Allah. Sebagian zuhad, orang-orang yang zuhud, dia mencukupkan dengan apa yang dia pakai, apa yang dia tinggali, dan apa yang dia naiki. Selesai. Sudah ada dan cukup, selesai. Dia tidak mengalahkannya dengan, atau dia tidak membuat urusan itu mengalahkan urusan akhirat. Sehingga anaknya Khalifah Harun al-Rashid pergi dari keluarganya, keluarga kerajaan, diberi permata besar <coughs> yang disebutkan kisahnya dalam kitab Al-Ghuraba Minal Mu'minin <coughs> oleh penulis kitab Asy-Syariah Imam Al-Ajurri beliau punya kitab lain Al-Ghuraba Minal Mu'minin dia tidak pakai itu berlian tadi itu dia simpan dan dia belajar di majelis-majelis ilmu bersama para ulama. Dia kerja sepekan cuma satu hari mendapatkan tujuh danik. Diriwayatkan satu danik cukup untuk makan sehari. Dia kerja di hari Sabtu, kemudian dapat tujuh danik, kemudian dia pakai untuk makan sepekan. Belajar, belajar, belajar cari ilmu. Nanti Sabtu berikutnya kerja lagi sehingga ada pelanggannya yang memakai dia. Pekerjanya pekerja uh, apa istilahnya kalau di sini? Iya jasa jasa tenaga. Dia berdiri di pasar seperti tukang-tukang mana? Ya, tukang-tukang panggul tuh mau sepeda ada paculnya tuh. Begitu. Nanti diajak. Bapak ini tanya, aku cari kau beberapa hari gak ada. Iya, aku tidak bekerja kecuali hari Sabtu. Mengapa? Dia ceritakan seperti itu, tambah senang ini orang. Karena orang yang pelanggannya orang soleh. Maka dia bekerja setiap hari Sabtu dia cari orang itu. Kerja di rumahku. Sampai kemudian dia tidak muncul karena sakit. Ditengok oleh orang tadi. Dia berikan berliannya, dia berikan anunya, dan dia berikan kafan yang dia sudah simpan. Ini sampaikan kepada khalifah. Ah, bukan kafannya, berliannya. Kafannya dia katakan dan ini kalau saya meninggal kuburkan saya dengan kafan ini. Ternyata meninggal. Maka dia menyampaikan amanahnya kepada khalifah ketika lewat rombongan khalifah, ya khalifah ya khalifah, ada amanah untukmu. Dari jauh dia melihat belian milik anaknya. Kan diginikan, kalau nggak gitu nggak diberhentikan. Dianggap nggak penting. Stop, stop. Tanya. Kemana-kemana. Menangis dia. Ternyata itu adalah anaknya. Dianya juga yang bawanya baru tahu kalau itu adalah anaknya khalifah. Yang dia pekerjakan di rumahnya. Ini barakallahu fikum asyahid. Dia mencukupkan kerja sehari bisa hidup seminggu. Kemudian kerja lagi sehari hidup seminggu. Karena merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan dari satu hari bekerja. Ini barakallahu fikum zuhud tentunya bertingkat-tingkat keadaannya di antara manusia sesuai dengan keadaan mereka dan keimanan mereka dan kebutuhan mereka. Kembali kepada kitab. Yang jelas tetap bekerja, tetap mencari ma'isyah, tetap dia perlu makan, perlu pakaian, barakallahu fikum. Tetapi tidak mengalahkan tujuan utama yaitu mencari akhirat. Seharusnya disampaikan di sini ayatnya. Allah berfirman seperti tidak ada. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka dunya. Kata Allah, carilah dengan apa yang Allah berikan padamu, cari akhirat. Tapi jangan lupakan urusanmu, kebutuhanmu terhadap dunia. Ini sudah sangat bagus, sangat sempurna ucapan Allah untuk menafsirkan zuhud. Wabtagi fi ma'atakallahu darul akhirah. Jadikan semua yang kamu miliki di dunia ini, tenaga, usaha, napas, segala macam, untuk akhirat. Wala tansa, tapi jangan lupa. Musibah minad dunia, bagianmu di dunia. Ini sekedar kebutuhanmu di dunia, jangan lupakan itu. Barakallahu fikum. Maka dengan ini, makna zuhud adalah dia cukupkan dengan apa yang dia butuhkan di dunia, sedangkan tujuan utama adalah akhirat. Sedangkan mereka-mereka yang tidak zuhud, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan klasik. Kamu hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Gak bisa jawab. Ya kita hidup harus bekerja, harus cari makan. Tapi setelah makan, kenyang ngapain? Makan kenyang ya untuk kerja. Kerjanya untuk apa? Ya untuk hidup. Hidupnya untuk apa? Untuk makan, berputar terus kelingkaran lingkaran setan. Sedangkan kaum muslimin, ahlu sunnah akan menjawab dengan tegas. Hidup untuk ibadah. Lah kerja untuk apa? Supaya bisa melanggengkan kehidupan. Makannya, minumnya, pakaiannya, tempatnya. Setelah itu tujuan utamanya adalah akhirat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Naktafi bihadzal qadr barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.